Al syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana syarah ini sangat mulia dan mudah dipahami serta mudah direnungi dan dimengerti. Namun perlu diperhatikan syarah ini adalah syarah dari kitab Al-Baiquniyah. Ya, sebuah pantun atau puisi berkaitan masalah mustalah ilmu hadis. Nah, hadis itu dikatakan sahih, dhaif atau hasan atau palsu atau Makto atau marfu' atau mauquf, nah dan yang semisalnya. Kemudian hadis itu nanti dikatakan mu'dal, muttasil atau munqati' dan yang semisalnya dibahas dalam kitab tersebut walaupun namatannya sangat tipis dan juga nah barakallahu fikum sedikit pantun atau puisinya namun tidak semua orang menghafalnya. Oh ya, tidak semua orang menghafalnya. Nah, karena mudah sekali aslinya ya. Nah, barakallahu fikum matan daripada baikuniyah nih, mudah dihafal. Naam. Jadi kalau bisa menghafal bagus itu istilahnya. Naam. Kemudian terakhir kita bahas adalah mengenai musnad eh, atau isnad atau musnid atau yang semisalnya sekarang kita masuki pembahasan yang berikutnya yang naam mengenai daripada muttasil. Qala al-Imam Al-Baiquni rahimatullah alaihi wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil dan eh, dan apa-apa yang didengar oleh setiap perawi satu atau dengan yang lainnya dalam arti masing-masing perawi mendengar maka itu dikatakan bersambung. Bersambung apanya? Sanatnya lil Mustafa. Nah, bersambung sanatnya kepada Mustafa, Mustafa itu adalah Rasulullah maksudnya. Nah, fal muttasil maka itu adalah muttasil. Jadi seluruh apa-apa yang didengar setiap perawi yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sampai kepada Rasulullah maka dikata muttasil haddatsana fulan misalnya qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan an Rasulillah bersambung terus sanadnya itu nah barakallahu fikum namanya muttasil kalau ada keterputusan imma mu'dal imma munqati' kalau munqati' itu terputusnya nah barakallahu fikum secara tidak secara urut paham ya tidak secara urut ya namanya munqati' tapi kalau secara urut dalam artian Nah, barakallahu fikum perawi. Eh, barakallahu secara berurutan itu namanya mu'dal nanti. Tapi kalau tidak berurutan namanya munqati'. Nah, misalkan qala sana A. Qala sana C. Qala sana E. Paham ya? Berpencar seperti itu namanya munqati'. Tapi kalau mu'dal langsung terputusnya itu dua rentet langsung. Qala sana A. Qala sana D misalkan. Gitu kan? Nah, B sama C dihilangkan langsung. Itu namanya mu'dhal nanti. Jadi mu'dhal itu yang rawinya itu hilangnya dua urut langsung itu loh. Tapi kalau mungkotek itu tetap terpisah-pisah. Nanti kita lihat ini nanti. Qalu al-Mustafa ma'khudatun min as-safwah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin penjelasan daripada matan tersebut ucapan Mustafa ma'khudatun min as-safwah pilihan artinya. Nah, diambil dari kata safwah pilihan. Wa yakhiyaru syai' pilihan sesuatu atau sesuatu yang dipilih gitu ya. Khiyarus syai' pilihan daripada sesuatu. Wa asluha fil lughah pada asalnya dalam ilmu bahasa Arab al-mustafa, mustafa. Toknya itu artinya tak. Bita. Cuman kaidahnya bagaimana kaidahnya? Wal qaidah kaidahnya annahu bahwasanya idza istana'a as sad wa ta perhatikan ini ya apabila berkumpul bertemu antara sor dan ta ini dibahas dalam sorof aslinya. Cuman Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah, Terkadang dimasukkan juga perkara sorof karena memang ada ada keterkaitan itu loh. Ada keterkaitannya. Nah, apabila berkumpul antara sor dan ta, wasubiqat ihdahuma bisukun, kemudian didahului salah satu di antara keduanya dengan sukun, mustafa. Mustafa. Itu kan nah barakallahu fikum sadnya disukun itu. Taknya dihasil harokat. Seperti ini. Nah, Mustafa, dengan Mustafa. Nah, ini sukun. Eh, nah, kata beliau sini sebutkan apabila berkumpul antara sod dan tak, sod dan tak. Nah, eh, kemudian subiqat ehdahuma didahului salah satu dan antara keduanya dengan apa? Sukun, sukun ini. Nah, fa innaha tuqlabu ta'an maka taknya diubah ta Mustafa dalam ilmu sharaf ya dibahas dalam ilmu sharaf itu nah wa fatasiru al Mustafa Mustafa itu artinya adalah mukhtar mukhtar itu yang dipilih paham ya orang yang dipilih paham ya maksudnya ya nah wallan fi qawli lil Mustafa bima'na ila maksudnya bersambung. syaratnya sampai gitu Lil Mustafa ilal Mustafa sampai kepada Mustafa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi bersambung. Paham ya? Kalau tidak bersambung namanya munqati atau mu'dal tadi. Naam. Bimana ila ai ilal Mustafa bersambung sampai kepada Mustafa. Wal muttasil huwal kismus, sabit min aksamin hadis al madhkur fil nadhm. Muttasil ini adalah apa? Adalah pembagian yang ketujuh dari daripada pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun ini sudah kita lewati ya. Sahih hadis sahih, kemudian hadis dhaif, hadis hasan, kemudian barakallahu fikum mauquf, marfu, maqtu'. Nah, kemudian apa yang ketujuh ini? mutasil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa fi ta'rifi wa fi ta'rifi qaulani ahli ilm. Perhatikan ini, mengenai definisi mutasil ini, ahli ilm memiliki dua ucapan atau dua pendapat. Paham ya? Ahli ilm memiliki berapa? Dua pendapat mengenai definisi mutasil. Fal muttasilu ala kalam muallif. Maka muttasil menurut ucapan muallif definisinya adalah huwa al marfu' alladhi akhadahu kullu rawin amman fawqahu na'am sama'an. Artinya adalah al marfu' yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi akhadahu yang setiap perawi itu mengambil dari orang yang di atasnya samaan mendengar langsung. Paham ya? Nah, karena lafaz ma bisam'in. Ya kan ma bisam'i kulli rawin. Jadi syaratnya setiap perawi harus mendengar itu loh. Itu berdasarkan pendapat yang disebutkan oleh mu'alif yaitu Al-Imam al baiquni Nah, jadi setiap perawi masing-masing perawi itu mendengar apa? Mendengar perawi yang di atasnya itu. Haddatsana fulan atau sami'tu fulan. Paham ya? Nah, seperti itu. Fashtaratul mu'allif lil muttasil syartain. Ewa, perhatikan sini. Maka mu'allif di sini mensyaratkan sebuah hadis dikatakan mutasil dengan dua syarat. Pertama, as-sama'. Naam. As-sama' bi an yasma'a kullu rawin mimman rawa'anhu Syaratnya pertama, sama' itu mendengar. Yaitu dengan catatan apa? Masing-masing perawi hendaknya mendengar dari orang yang meriwayatkan darinya. Syaratnya harus mendengar. Kalau enggak mendengar berarti tidak apa maksudnya? Syaratnya harus mendengar. Yang kedua, ayyakuna marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya yang kedua harus marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai lu keliru ya. Tidak setiap hadis marfu' itu sahih. Tapi setiap sahih pasti marfu' itu kaidahnya. Tidak setiap hadis yang marfu' itu sahih. Tapi setiap hadis sahih pasti marfu'. Karena marfu' itu intinya antum ucapan qala qala Rasulullah dan marfu' itu. Hadis palsu misalnya, "Utlubul ilma walau bisin." Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kita kasih qala qala Rasulullah marfu enggak hadisnya? Marfu, tapi sahih enggak? Tidak sahih. Tapi setiap hadis sahih pasti marfu. Karena syaratnya harus apa? Bersambung syaratnya sampai kepada Rasulullah. Apa maksudnya ya? Nah, itu perlu perhatikan itu. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah setiap hadis sahih itu marfu? Naam. Dan apakah setiap marfu itu sahih? Tidak tentu, tidak tentu. Ada marfu yang dhaif, marfu' yang sahih, marfu' yang hasan, ada marfu' yang na barakallahu fikum yang palsu enggak ada. Naam. Likauni dikarenakan ucapan beliau lil Mustafa yakni ilal Mustafa maksudnya marfu itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham ya ala qala Rasulullah marfu enggak marfu dan ini kita harus berhati-hati enggak sembarangan ya nah jangan sampai kita Nah bermudah-mudahan menukilkan atau setelah mengabarkan hadis-hadis palsu karena dikhawatirkan kena imbas dan juga pengaruh yang dihasilkan daripada apa? memalsukan hadis. Walaupun kita nggak memalsukan, tapi ikut memasarkan, mengembangkan jangan. Karena Rasulullah sudah mengancam dengan ancaman yang berat. Man kadzaba alayyan muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Eh, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Hati-hati itu. Nah, hadisnya siapa? Nam Salamah ibn Aqwa. Salamah ibn Aqwa roh Ahmad itu. Nah, dari sini wa bina'an maka dibangun atas dua syarat tersebut fal mauquf wal maqtu' maka hadis yang mauquf mauquf itu yang terhenti sampai sahabat wal maqtu' itu yang terhenti sampai tabi'in Layu sama mutasil dan tidak sama dinamakan mutasil. benar kalau diinginkan dengan muttasil itu marfu itu loh apa maksudnya Nah, karena enggak sampai ke Rasulullah. Sampai kepada sahabat namanya mauquf. Kalau sampai kepada enam tabi'in namanya maqtu'an itu. Li'anna al muallifa ishtarata an yakuna muttasilan ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mu'allif mensyaratkan bahwasanya hadis tersebut harus bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wa fil maqtu' wal mauquf, adapun dalam hadis maqtu' dan hadis mauquf lam yattasil sanad ilan nabi. Sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai mana? Kalau mauquf sampai sahabat. Kalau maktu sampai tabi'in. Maafnya salah ya? Ya, na'am. Wa kadzalikal marfu' dan demikian juga al marfu'. Idza kana fihi saqatun fil apabila terjadi saqat yaitu hilangnya atau dihilangkannya atau dibuangnya salah satu perawi dalam periwayat dalam perawi hadis tersebut, fa innahu la yusamma muttasilan li annahu munqati', ya kan? Kalau ada perawi yang dibuang, yang enggak disebutkan itu istilahnya, seharusnya disebutkan. enam, Eh, seharusnya disebutkan. Maka ketika tidak ada perawi, kalau apabila ada perawi yang hilang, yang tidak disebutkan di situ, maka tidak dikatakan muttasil, tapi munqati'. Paham ya? Cuman kalau munqati' tadi bagaimana? Hilangnya itu enggak urut. enggak berpencar itu hilangnya. Qala hadatsana A, qala hadatsana C, Olah sana E. Berarti B sama D dihilangkan itu kan? Enggak kalau enggak secara urut seperti namun kote. Ya, eh, wanang seperti itu. Tapi boleh enggak kita misalkan sami'tu Syekh Mukbil bin Hadil Wadi'i rahmatullah alaihi itu. Kita enggak pernah, pernah tidak pernah ketemu Syekh Mukbil tapi kalau kita sami'tu Syekh Mukbil bin Hadi al uh, Mukbil bin Hadil Wadi'i rahmatullah alaihi yaqul itu boleh enggak? Atau ditambahi? Boleh kalau ada qayyidnya fi syarif misalkan. Eh, aku mendengar Syekh Mubin berkata di dalam kasetnya. Benar enggak itu? Benar, tapi kalau teman mutlak enggak enggak boleh. Kenapa? Karena orang akan beranggapan oh berarti pernah ketemu Syekh Mubin ini. Muridnya Syekh Mubin. Paham ya? Jadi kalau kita dengar kasetnya mesin Syekh Albani atau Syekh Ibnu Taimin, kita katakan sami itu atau aku mendengar atau sami itu Syekh Mukbil bin Hadil Wadi berkata di dalam kasetnya harus kata gitu. Jangan langsung di disamarkan seakan-akan orang menganggap oh berarti murid Syekh Mukbil. Keliru ya, tapi sebutkan di dalam kasetnya gitu. Nah, itu termasuk takyid yang penting. Wa ala dhahiri kalimat alif nah, maka berdasarkan dhahirnya muallif di sini, idza lam yusarrih ar-rawi bis Sekarang kalau perawinya tidak terang-terangan dengan mendengar sami itu enggak alafat sami itu gitu. Au yakum maqama atau yang nam yang kedudukannya seperti kedudukan sami itu, kedudukan mendengar, falaisa bi muttasil maka tidak dikatakan muttasil. Kalau dia cuman nah tidak menggunakan sami itu eh, nam atau tidak menggunakan lafaz-lafaz yang semakna sami itu maka tidak dikatakan muttasil. Fala budda an yakuna samaan harus mendengar syaratnya. Berdasarkan apa? Ibnu eh, berdasarkan Al-Imam Al-Baiquni di sini. Naam, yang disebutkan pengertian di situ. Itu baru yang pertama itu ya. Naam. Kemudian fala budda an yakuna samaan was sama' min ar-rawi huwa aqwa anwa'ul tahammul dan mendengar sifat mendengar dari seorang perawi itu adalah apa? adalah jenis-jenis pengambilan hadis yang paling kuat tahammul itu mengambil hadis ada itu menyampaikan paham ya? tahammul itu ketika apa? mengambil hadis kalau menyampaikan namanya ada paham ya? nah jadi jenis-jenis pengambilan hadis yang paling kuat adalah mendengar langsung paham ya? nah wa hadha huwa ma kita arifin al dan inilah yang Nah, pendapat yang mu'alif condong kepadanya dalam mengenai definisi mutasil. Jadi mu'alif yaitu Al-Imam Al-Baikuni mengatakan bahwasanya sebuah hadis dikatakan mutasil manakala masing-masing perawi itu mendengar sampai kepada Rasulullah. Eh, nah, sami itu, sami itu, sami itu sampai kepada Rasulullah atas mana itu. Wakila, nah ini, karena yang kedua ini definisi lain. Wakila ada yang mengatakan juga balil mutasil, bahkan mutasil itu maknanya bukan itu, Makna yang lain huwa mattasala isnadu. Nah, intinya adalah hadis yang bersambung sanatnya bi akhdhi kulli rawin aman fawqahu ila muntaha. Yaitu dengan catatan masing-masing perawi mengambil hadis tersebut dari orang yang di atasnya sampai kepada Rasulullah. Namun tidak disyaratkan harus apa? mendengar. Kamu apa nih? Nah. Ala wa ala hadza, maka berdasarkan penjelasan atau definisi yang kedua ini fayashmal maka mencakup al mauquf wal maqtu. Mauquf juga dikatakan mutasil, maqtu juga muttasil. Wa yashmul ma dan juga mencakup hadis yang diriwayatkan dengan mendengar wa ma sama' dan hadis yang diriwayatkan tidak dengan cara mendengar. Lakin la budda min ittisal, tapi intinya bersambung intinya. Paham ya? Jadi mutasil itu kan mutasil marfu' juga ada itu istilahnya. Mutasil maqtu' juga ada. Gitu mutasil mauquf juga ada. Kalau muttasil bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah namanya marfu. Jelas kan? Kalau bersambung sanadnya sampai kepada sahabat namanya apa? Mauquf. Kalau bersambung sanadnya sampai kepada tabi'in namanya maqtu. Udah gitu. kan? Nah. Wa hada asah min qauli muallif dan ini lebih benar daripada ucapan muallif, jadi lebih umum itu loh. Tapi ya? Intinya apa? Intinya bersambung enggak sanatnya. Kalau bersambung namanya mutasil. Dilihat bersambung sama mana? Kalau bersambung dari Rasulullah namanya mar. Oh, kalau bersambungnya sampai ke tabi'in namanya maktu, maktu. Kalau bersambung sampai ke sahabat namanya mauquf. Ada selesai itu. Itu yang pendapat yang kuat. bahwa anal mutasila yaitu bahwasanya muttasil itu adalah salah isnaduhu yaitu hadis yang bersambung sanatnya bi an yarwi kullu rawin amman yaitu dengan catatan masing-masing perawi meriwayatkan dari orang yang di atasnya. Nah, haddatsana fulan Qala haddatsana fulan. Qala eh haddatsana fulan kemudian qala al-imam atau qala nah barakallahu fikum al-imam Muhammad bin Sirin misalkan. Berarti apa hadisnya? Mak maktu karena Ibnu Sirin tabi'in. Paham ya? Qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala Abu Hurairah. Berarti apa? Mau eh? Apa? mau mauquf sama sahabat Pak. Paham ya? Dan qala hadatsana fulan, qala hadatsana fulan, qala hadatsana fulan an Abi Hurairah an Rasulillah. Berarti apa? Marfu dah itu sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Naam. Kita lihat sini kata beliau Sawan kana marfu'an atau mauqufan atau maqtu'an, baik hadis itu marfu' atau mauquf atau maqtu', intinya apa? Sanadnya bersambung dah jadinya. Naam. Wasawan karena as-sighah hiya sama, baik bentuk cara pengambilan hadis itu sama itu sami'tu itu ghair sama atau bukan yang itu dengan lafaz yang lain. Fakullu mattasala isnaduhu yakun muttasilan. Maka seluruh hadis yang bersambung sanadnya maka dikatakan mutasil, Paham ya? Dikatakan mutasil cuman seringnya barakallahu fikum kalau hadis itu memang untuk Rasulullah. Tapi kalau untuk sahabat sampai di bawahnya namanya apa? Asar. Gitu lewatnya. Kalau khobar umum Khobar itu umum. Khobar. Khobar kalau dari Rasulullah namanya hadis. Kalau khobar dari sahabat dan sebawahnya namanya atar. Kalau hadis khusus untuk Rasulullah itu aslinya. Nah. Naam barakallahu fikum kata beliau fa kullu mattasala isnaduhu yakun muttasilan. Intinya berarti muttasil apa intinya? Bersambung sanatnya sampai kepada akhir hadisnya. Nah, hadisnya mana asalnya? Kalau sampai sahabat berarti mauquf, kalau sampai tabi'in berarti maqtu', kalau sampai Rasulullah namanya marfu'. Nah. <clears throat> Kata beliau, waqad sabaqa lana khilaful muhaddisin haula al-mas'alah." Dan sungguh telah lewat telah berlalu. Naam. Eh, telah berlalu pada kita perselisihan para ahli hadis mengenai permasalahan hal tushtaratul mulaqatu aw taktafi au takfi al muhasarah. ya kan? Berkaitan masalah apa? Imam Bukhari dan Muslim Imam Bukhari mensyaratkan barakallahu fikum enam harus sezaman dan juga bertemu. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari disyaratkan masing-masing perawi harus sezaman, muasarah dan harus bertemu. Nah, Imam Muslim mengatakan yang penting sezaman walaupun tidak bertemu. Berarti syaratnya lebih ketat mana? Lebih ketat mana? Imam Bukhari kan Imam Bukhari mensyaratkan masing-masing perawi yang membawa hadis dalam Sahih Bukhari itu sezaman dan harus bertemu dengan perawi yang setelahnya setelahnya. Ya. Nah, dalam artian perawi yang di atasnya. Tapi kalau Imam Muslim mengatakan yang penting sezaman saja, walaupun wa illam yaltaqi walaupun enggak bertemu. Tapi bersamaan memungkinkan untuk bertemu itu loh. Maaf ya. Bersamaan memungkinkan untuk bertemu tapi enggak disyaratkan harus bertemu. Tidak disyaratkan harus bertemu. Tapi Imam Bukhari mengatakan apa? Sezaman dan harus bertemu. Lebih ketat berarti kan? Nah, oleh karena itu para ulama merinci mana lebih afdal sahih Bukhari atau sahih Muslim dirinci. Dari sisi susunan tertibnya urutannya Sahih Muslim bagus. Dari sisi syarat mengenai para perawinya, nah barakallahu fikum Imam Bukhari lebih bagus karena mensyaratkan harus bertemu dan sezaman. Amin ya? Nah. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, kalau dia hidup di zaman Rasulullah tapi enggak pernah bertemu dan dia beriman apa namanya kemarin? Hidup di zaman Rasulullah, beriman dia, dan mati dan keimanan tapi belum pernah bertemu Rasulullah. Apa? <laughs> Apa? Apa kemarin? Abdullah <laughs> Bosan. Jadi hidup di zaman Rasulullah sezamannya, tapi belum sempat bertemu dengan Rasulullah, tapi orangnya beriman gitu loh. Apa namanya? Mukhadram. <laughs> Mukhadram jangan lupa ya mukhadram seperti ini mukhadram mukhadram mukhadram jadi mukhadram itu orang yang hidup di zaman sezaman Rasulullah tapi belum pernah bertemu dalam keadaan dia beriman dan mati dalam keimanan kalau hidup zaman Rasulullah dalam keadaan beriman bertemu Rasulullah kemudian juga mati dalam keimanan namanya apa sahabat dah jelas Kemudian Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Nah. Kemudian kita lihat di sini, wa taqaddama al-jawab alih ada sungguh telah lewat jawaban mengenai hal tersebut. Karena para ulama mengenai itu kan berselisih mengenai mana yang lebih utama, sahih Bukhari atau sahih Muslim. Nah, jawabannya ada rincian yang sudah nah kita sebutkan di awal-awal kitab. Nah, barakallahu fikum bahasanya dirinci mengenai susunan, keteraturan susunannya Imam Sahih Muslim lebih bagus mengenai syarat nah barakallahu fi para perawi maka Imam Bukhari lebih ketat dan lebih bagus. Seperti ya. Nah barakallahu fi wa na'am. Seperti itu. Bahkan muncul sebuah pantun kemarin apa? Tasyajara qaumun fil Bukhari wa Muslimu ladayya wa qalu ayu daini tuqaddamu. Ya. Faqultu laqad faqa al-Bukhari sihhatan kama faqa fi husni istina'ati Muslimu. Nah, sekelompok kaum mereka berselisih tentang masalah Sahih Bukhari Sahih Muslim di hadapanku. Mereka mengatakan mana yang lebih didahulukan? Nah, fakultu maka aku pun menjawab, ya, sungguh Imam Bukhari telah meletakkan syarat yang ketat untuk masalah sahihnya. Sebagaimana Imam Muslim telah mengatur menyusun susunan dalam Sahih Muslim rapi dan lebih bagus. Jadi eh, jelas itu enggak. Jadi masalah susunannya Sahih Muslim bagus. <clears throat> masalah Kesohiannya syaratnya mana Sahih Bukhari lebih bagus. Naam. Naam kata beliau sini wa la yushtaratu fil ittisal an yathbut sama' hadzal hadis bi 'ainihi minhu. Perhatikan ini. Dan tidak disyaratkan fil ittisal tidak disyaratkan fil ittisal syaratnya bersambung itu naam an yuthbit atau an yusbat sama'u hadzal hadis untuk ditetapkan harus tetapnya apa? Mendengarnya hadis ini ini, Dia sendiri mendengar langsung darinya, itu enggak harus. Paham ya? Dia enggak dengar langsung tapi sana bisa. Paham ya? Kita enggak mendengarkan langsung dari syekh, tapi kita sana fulan. Fulan ini mendengar. Qala fulan itu misalnya. Itu kita bisa meriwayatkan itu karena apa? Karena bersambung enggak ininya? Bersambung. Yang dilarang itu kita enggak mendengar langsung, nggak ada yang cerita kepada kita juga, langsung kita sami itu misalkan. Itu nanti malah masuk dalam apa barakallahu fikum mengkotek atau mu'dal nanti. Paham ya? Seakan-akan dia itu mendengar langsung itu loh. Menjatuhkan perawi yang dia menceritakan kepadanya. Seharusnya dia jujur. Haddatsana fulan misalkan. Qala haddatsana fulan, qala sami'tu. Nah, yang mendengar yang ujungnya tadi. Itu tetap apa? Mutasil intinya salahnya bersambung. Enggak harus sami tu fulan, qala sami tu fulan enggak harus kayak gitu. Nah. Kita lihat sini. Bal idza sabata sama'ahu bal idza sabata sama'uhu minhu fayakfi dzalik. Bahkan apabila telah tetap benarnya pendengaran dia dan dia mendengar langsung darinya, maka cukup itu. Nyawa. Nah, barakallahu fikum. Jadi tidak harus dia mendengar langsung itu enggak harus. Tapi perawi yang dia nukilkan itu nanti ujung-ujungnya sampai Oh ya dalam artian dia mendengar langsung itu. Illa idza qila innahu lam yasma' minhu illa hadisan wahidan wa huwa hadis kata wa kata masalan. Hewa. Kecuali kata beliau, kecuali kalau memang perawinya itu enggak mendengarkan hadis kecuali satu hadis saja. Dituntut nanti. Kamu sami itu pakai lafaz sami itu atau pakai lafaz hadatsana? sana. Ya, kalau dia pakai lafaz sami itu padahal dia tidak punya hadis dari satu tok. Kemudian ketika dia melibatkan hadis yang lain kok pakai lafaz sami itu dicurigai dia apa ya? Karena dia tidak terkenal kecuali hanya membawa satu hadis saja. Akhirnya dia membawa hadis lain dengan lafaz sami itu. Curigai. Paham belum maksudnya? Paham ya? Dia ya dia ini terkenalnya meriwayatkan cuma satu hadis saja. Hadis yang ini misalkan hadis ini contohnya aja ya. Innamal a'malu niat misalkan. Nah, sami itu pakai lafaz itu di situ. Nah, ketika perawi itu kok membawa hadis yang lain tapi lafaznya kok sami itu itu curigai karena dia tidak terkenal kecuali satu hadis yang dia bawa tadi itu. Yaitu hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Itu contoh aja ya. Nah, sehingga ketika dia bawa hadis yang lain, la dharar la dirar, tapi lafaznya sami itu, wah ini kamu mendengar dari mana? Kamu kan yang kamu dengar cuma satu hadis saja. Kok ini kok bisa? Harus sebutkan. Apa maksudnya ya? Dia masyhurnya dengan satu hadis itu loh. Nah, sehingga ketika menyebutkan hadis yang lain pakai lafaz sami itu, ya dicurigai nanti, dicek lagi. Nah, kita lihat sini, kecuali apabila orang tersebut tidak mendengar dari perawi kecuali satu hadis saja. Yaitu hadis kada wa kada misalnya. Hadis seperti ini seperti ini. Fa inna fa inna ma sawa dan hadis la yu'addu muttasilan. Maka nah fa inna ma siwa hadzal hadis maka sesungguhnya yang seluruh selain hadis ini tidak dikatakan muttasil karena dia dengar cuma satu hadis saja. Sehingga ketika dia menyampaikan hadis yang lain enggak diterima gitu loh. Kecuali hadis itu saja. Nah, karena kila sebagaimana yang diungkapkan atau diucapkan, Innal Hasan Al Basri lam yasma' min Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang diungkapkan sebagian para hadisin, sesungguhnya Hasan Al Basri itu tidak mendengar dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu illa hadisan wahidan kecuali hadis satu hadis saja. Perhatian ya. Yaitu kecuali satu hadis saja. Jadi Hasan Al Basri tidak pernah mendengar hadis dari Samurah bin Jundub kecuali satu saja, yaitu hadis akikah masalah akikah. Hadis masalah apa? akikoh Nah, seperti ini berarti ketika Hasan al-Basri nah, menukilkan dari Samar Zundub hadis yang lain, dicurigai enggak? Kalau dengan nafat sami' ini. Nah, dicurigai karena apa? Karena dia memang terkenalnya atau dikenalnya apa tidak mendengarkan hadis dari Samar Jundub kecuali satu hadis saja. Mahfum? Nah, wabina bina'an al hadal maka dibangun di atas ucapan ini Idza rawal Hasan al-Basri an Samurah bin Jundub Apabila Hasan al-Basri meriwayatkan hadis na'am, satu hadis dari Samurah bin siwa hadis al-aqiqah, selain hadis masalah akikah, bahwa ghairu muttasil. Maka hadisnya tidak bersambung. Paham ya? Karena dia tidak meriwayatkan dari Samurah bin Jundub kecuali satu hadis saja. Sehingga kalau bawa hadis yang lain kan dicurigai gitu loh sebenarnya. Nah, tidak katakan mutasil. Wal mas'alah fiha khilafun bainal ulama. Permasalahan ini aslinya itu ada perselisihan di antara ulama. Walakin naqul, akan tapi kita mengatakan innal hasra sa'bun. Membatasi itu susah. Kalau kita membatasi itu susah kata beliau. Al hasra innal hasra sa'bun. Pembatasan itu susah. Fa kaununa naqul, maka keadaan kita mengatakan innal hasan lam yasma' min samura ila hadis al-aqiqah fihi na'un sa'ubatun jiddan. Perhatikan ini fihi nau'u sa'ubatin jiddan. Ya, kalau seandainya kita mengatakan sesungguhnya Imam Hasan Al-Basri itu tidak mendengar dari Samurah bin Jundub kecuali satu hadis saja. Ini perkara yang apa? Kecuali hadis akikah saja, ini perkara yang sangat sulit. Paham ya? Perkara yang sangat sulit. Tahunya dari mana? Karena kita kan zamannya akhir itu loh. Nah, ini perkara kata beliau, ini termasuk jenis perkara yang sulit, sulit sekali. Hatta bahkan lau furido taruhlah kalau seandainya ditakdirkan lau furido taruhlah kalau seandainya ditakdirkan Anil Hasan qal Hasan Al-Basri mengatakan lam asma' siwa hadil hadis perhatikan Hasan Al-Basri mengatakan aku tidak pernah mendengar hadis kecuali hadis ini tak yang mengatakan langsung siapa Hasan Al-Basri fa inna naqul maka sungguhnya kita mengatakan in kana qad qala kalimah ba'da mauti samurah kalau seandainya Imam Hasan Al-Basri mengucapkan ucapan ini setelah meninggalnya Samurah bin Jundub, hakamna barulah kita menghukumi bi annahu lam yasma' min Samurah siwa. Baru kita hukum bahwasanya dia tidak mendengar dari Samurah bin Jundub kecuali hadis tadi itu, akikah. Ini kalau mengucapkannya setelah Samurah bin Jundub meninggal. Li'annahu la yumkin an yasma' min Samurah ba'da mautih, karena enggak mungkin dia mendengar lagi dari Samurah setelah meninggalnya. Nah, amma idza kana qad qalahu fi hali hayatihi Samurah namun apabila Hasan al-Basri mengucapkannya itu ketika di zaman masih hidupnya Samurah, payoh tamal maka ada kemungkinan anuqal, perhatikan, ada kemungkinan bahasanya dia berkata, "Lam asma' min Samurah siwa hadil hadis." Eh? Aku tidak mendengar dari Samurah kecuali hadis ini. Nanti ternyata dengar lagi hadis yang lain. Bisa enggak itu? Bisa karena masih hidup Samurah. Tapi kalau Hasan al-Basri mengucapkan setelah meninggal, enggak mungkin kecuali dia satu hadis, Pak. Karena nggak mungkin mengambil setelah dia meninggal. Suma yakunu qad sami'a ba'da dzalik hadisan akhar. Bisa jadi Hasan Basri setelah itu mendengar hadis yang lain sehingga untuk pembatasan susah sekali kecuali dirinci seperti ini. Dirinci seperti ini kalau Hasan Basri mengatakannya setelah meninggalnya Samurah berarti benar. Satu hadis tak. Tapi kalau mengucapkannya ketika Samurah bin masih hidup memungkinkan nanti bawa hadis lain enggak? Memungkinkan sehingga tidak bisa membatasi. Wallahu alam suwab. Jadi khulasah daripada pembahasan Nah, barakallahu fikum kali ini atau pagi hari ini adalah mengenai muttasil. Muttasil intinya adalah apa? Mattasala isnaduhu nah barakallahu fikum ila muntaha, yaitu hadis yang sanadnya bersambung sampai nah barakallahu fikum sampai yang terakhir. Yang terakhir dilihat, terakhir sampai sahabat atau sampai tabi'in atau sampai Rasulullah. Kalau terakhir sampai Rasulullah namanya marfu', kalau terakhir sampai sahabat, namanya na'am mauquf, kalau terakhir sampai tabi'in namanya